kita melangsungkan kajian kita pada sore hari ini berbicara tentang kekokohan di atas jalan yang lurus jalan yang telah dipancangkan oleh Allah Jalla Subhanahu untuk ditempuh oleh setiap hambanya bila dia ingin sampai kepada Allah Jalla wa'ala dan surganya. Namun kenyataan yang ada adalah yang mencari jalan yang lain dan keluar dari kelurusan jalan yang dipancangkan oleh Allah Jalla wa'ala lebih banyak dari hamba-hambanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala menganugerahkan istiqamahan di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lewat, beliau mengajak kita untuk mengetahui dari firman Allah Azza wa Jalla para malaikat al-muqarrabun la ya'sun Allah ama amarahum malaikat yang didekatkan oleh Allah Jalla wa ala kedudukannya dan mereka tidak akan bermaksiat kepada segala yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekokohan, kabar gembira bagi mereka-mereka yang istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Pada pembahasan yang berikutnya, beliau akan mengajak kita di mana letak kekokohan yang dibutuhkan di dalam hidup. Qala mahallu sabati wa taqallub fil qalbi. Tempat kekokohan dan terjadinya bolak dan balik di dalam hidup kita ini ternyata ada di dalam hati kita. Tempat kekokohan dan terjadinya perubahan setiap saat ternyata ada di dalam hati kita. Beliau ingin memberitahukan bahwa intisari dari sebuah kekokohan ada di dalam kekokohan hati kita barakallahu fi sebagaimana terjadinya perubahan ada di dalam hati kita sendiri qala hafizahullah wa mahallu thabati fil qalbi wa mahallu taqallubi fihi أخرج الترمذي وحسنه ibn majah عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أسبوعين من أصابع الله يقلب كيف يشاء tempat kekokohan itu ada di dalam hati. Dan terjadinya perubahan setiap saat pada diri seseorang bermuara perubahan di dalam hatinya. Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan tentunya di dalam sunannya dan juga al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak mengucapkan doa ini ya Allah wahai zat yang membolak-balikkan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa ini. Ya al qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu saya berkata, kata anak Ibnu Malik, Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau. Dan kami mengimani apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih takut atas kami? Apakah engkau takut atas kami? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Iya. Apa alasan beliau? ketika Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu ya Rasulullah apakah engkau masih mengkhawatirkan kami kami adalah beriman kepada engkau kami beriman kepada apa yang engkau bawa maka jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya saya masih takut saya khawatir Kenapa alasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena hati-hati kita ini ada di jemari-jemarinya Allah Jalla Subhanahu. Ada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Jalla wa'ala. Allah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya bukan kita yang berkuasa pada hati kita ini barakallahu namun di sana ada kekuasaan yang mengaturnya dan terjadinya perubahan pada hati itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Jalla Subhanahu. Namun jangan sampai barakallahu fikum. Ketika kita bertemu dengan pembahasan seperti ini, Allah yang menyesatkan, Allahu Jalla wa'ala yang menghukum. Allahu Jalla wa'ala yang membalikkan. Jangan sampai kita su'udzan kepada Allahu Jalla wa'ala. Kenapa barakallahu fikum? Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan dalam hidup hamba-hambanya antara sebab dan akibat. Allah Azza wa Jalla mengaitkan di dalam hidup hambanya antara sebab dan akibat. Terjadinya sesuatu pada diri Anda atau pada diri kita ini, perubahan secara tiba-tiba dan drastis perubahannya, maka itu merupakan apa yang terjadi pada diri kita. Jikalau ternyata kita mengingat Allah Jalla wa'ala menjadikan kita tersesat barakallahu fikum. Maka kesesatan ini merupakan buah dan hasil dari kesesatan yang telah muncul pada diri kita sendiri. Allah Jalla wa'ala tidak akan berbuat zalim pada hambanya. Dengarkan firman Allah Jalla wa'ala. Falamma jahu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang dan menyeleweng, maka Allah Jalla wa'ala menghukum hatinya untuk menyeleweng dan menyimpang. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Maka penyakit yang terjadi pada hatinya itu, itu merupakan buah dan akibat dari penyakit barakallahu fikum sebelumnya yang ada padanya. Allah tidak berbuat zalim pada seorang hamba rahimani wa rahimakumullah. Namun yang ada adalah ayat-ayat yang menjelaskan hamba itulah yang banyak berbuat zalim pada dirinya sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Maka jikalau kita bertemu dan berjumpa dengan seseorang yang tadinya dia mengerti bahwa ini adalah hak, besoknya dia menentang dan mengingkari kebenaran, Barakallahu fikum. Setelah dia mengingkari kebenaran, ditambah lagi dengan penentangan dan pengingkaran keberikutnya. Itu adalah hukuman demi hukuman yang Allah Jalla wa'ala timpakan barakallahu fikum. Misalnya dari peristiwa barakallahu fikum yang menimpa. Dan kita orang-orang yang beriman selalu berhadapan dengan ujian dan cobaan termasuk ujian dan cobaan di dalam dakwah ilallah jalla subhanahu. Dulu barakallahu fikum. Kita mengenal barisan-barisan ulama. Ada muridnya Syekh Al-Albani, ada barakallahu fikum muridnya Syekh Ibn Ubad, muridnya Syekh Mukbir rahimahullahu taala. Barisan-barisan ulama rahimani wa rahimakumullah jalla. Ketika wafatnya, Syekh Ibnu Baz rahimahullah. الشيخ محمد ناصر الدين Al-Albani rahimahullahu taala. Allah menguji kembali ahlus sunnati wal jamaah. Allah menguji dengan wafatnya ulama tersebut. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara ujian besar adalah munculnya murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah membikin masail wa qawaid wa manahij Membikin kaidah-kaidah meletakkan kaidah-kaidah bermanhaj dengan kaidah yang sangat berbahaya rahimani wa rahimakumullah kalau sekiranya mereka datang ke kita lalu kemudian menyampaikan apa yang mereka telah cetuskan dari kaidah-kaidah batil mungkin kita akan diuntal miring tahu diuntal miringnya Hah? tahu diuntal miring Hah? dijaga Hah? Iya, ditelan tetapi melintang. Diuntal miring barakallahu fikum. Karena besar dan dahsyatnya rahimani wa rahimakumullah. Namun Allah Jalla wa ala tidak membiarkan hamba-hambanya dalam kebingungan dan kebimbangan. Allah Jalla wa ala tidak membiarkan hamba-hambanya itu termakan barakallahu fikum Allah Jalla wa'ala menurunkan hujah di tengah mereka. Menurunkan barakallahu fikum pegangan untuk mereka bisa selamat darinya. Dan tidak hanya itu saja. Allah Azza wa Jalla memunculkan ulama-ulama kita. Yang barakallahu fikum mereka yang membongkar kejahatan, kerusakan, yang ditebarkan oleh Zaka Al-Alim yang kita anggap di saat itu. Kita tidak bangun karena kita nggak punya ilmu. Kita masih tertidur barakallahu fikum. Nggak ngerti kalau dia itu mau ngetuk pintu kita dan mau ngebom di dalamnya. Para ulama mengingatkan kepada kita tentang bahaya mereka rahimani wa rahimakumullah. Bukankah itu sayangnya mereka terhadap umatnya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun para ulama yang membongkar bahayanya Ali Hasan Ali Al-Halabi, Masyhur Hasan Salman, Abu Ishaq Al-Khuwaini, murid-murid Salim bin Is Al-Hilali yang membongkar barakallahu fikum harus mendapatkan celaan dan caci makian. Dituding orang keras, dituding barakallahu fikum. Namun mereka tidak peduli. Karena di depan mereka umat yang akan diselamatkan. Di depan mereka umat yang mereka akan selamatkan. Habibani wa hafidhakumullahu jami'an. Diaman barakallahu fikum. Setelah wafatnya Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Muncul yang namanya Ma'ribi, Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dengan faedah-faedah baru di dalam dakwah ila Allah Jalla Subhanahu. Setelah wafatnya Syekhuna Mukbir rahimahullah. Siapa yang berusaha membongkar segala macam bentuk barakallahu fikum kesesatan Abul Hasan Al-Ma'ribi ini dulu kalau ketika kita di tempat Syekhuna Mukbir rahimahullah. Bila Abu Hasan Al-Ma'ribi ini berbicara, subhanallah. Subhanallah. Asyik Mukbir rahimahullah memuji dia. Namun hati kita ini bukan di tangan kita. Bukan pula di tangan guru kita. Bukan pula di tangan ulama kita. Ternyata hati kita itu ada di tangan Allah Jalla Subhanahu. Sepeninggal Zakal Imamul Mubajjal Al-Syeikh Mubbir Rahimahullahu Ta'ala. Maka muncul Abu Hasan al maribi Rahimani wa Rahimakumullahu Jami'ah. Lalu siapa yang membongkarnya? Siapa yang menjelaskan kebatilannya? Adalah kibar ulama yang sifat di tengah ahlus sunnah wal jamaah. Zakal imam al-jarah wa ta'adil. Al-Syeikh Rabi hafizahullahu ta'ala. Beliau berjuang dan tampil untuk menyelamatkan umat ini. Menyelamatkan ahlus sunnah wal jamaah diaman. Bahkan menyelamatkan ulama-ulama mereka. Di saat itu yang tidak sanggup untuk berbicara dengan keras terhadap fitnahnya Abu Hasan Al-Ma'ridi rahiman wa rahimakumullah. Sekali lagi barakallahu fikum. Hati-hati kita ini bukan di tangan kita. Namun di tangannya barakallahu fikum Allahu Jalla Subhanahu. Allah membolak dan membaliknya sesuai dengan kehendaknya rahimani wa rahimakumullah jalla. Bersusulan barakallahu fikum dengan itu muncul kemudian di Indonesia ini yang dinamakan Ja'far Umar Tal Tidaklah ulama-ulama tadi disebut oleh Syekh Mukbil di masa hidupnya sebagai murid-muridnya kecuali Ja'far Umar Tal di saat itu masuk sebagai muridnya juga ternama barakallahu fikum. Betapa banyak sanjungan dan pujian Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala terhadap Ja'far Umar Khalid. Dulu rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Sanjungan dan pujian bukan sebuah jaminan. Jangan tertipu wahai ahlus sunnah wal jamaah sanjungan dan pujian barakallahu fikum bukan jaminan apalagi untuk engkau mengukur bahwa engkau itu adalah abad dan terus-menerus di atas manhajul haq. La abad. Termasuk dari sahibul wasiyah. Termasuk dari orang yang memiliki mandat wasiat untuk mengembalikan dakwah di negeri Yaman. Abul Hasan Al-Ma'ribi yang telah menyimpang tadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk wasiat yang Syekh berwasiat kepada kita ketika berangkat orang-orang Indonesia ke tempat Syekh Robi dulu, mesti dia tanya, anta ma'aman, anta bersama siapa? Bersama Ja'far atau Yazid? Ditanya oleh Syekh Robi dari awal perjalanan dakwah salafiyah. Beliau memantau keberlangsungan dakwah di negeri Indonesia ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Berakhir barakallahu fikum fitnah Ja'far Umar Talib. Walhamdulillah, berkat bimbingan para ulama, tidak ada seorang pun dari murid-muridnya yang termakan dengan fitnahnya Ja'far Umar Talib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya berbicara tentang muridnya Syekhuna Mukbir rahimahullah. Agar kita menyadari bahwa hati kita ini berada di tangan Allah Jalla wa'ala dan Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya barakallahu fikum. Berangkat setelah itu. Wafatnya Syekh rahimahullah naik yang bernama Yahya Al-Hajuri. Kita tahu semuanya itu. Siapa mereka barakallahu fikum? Kita bermajlis di hadapan Syekh rahimahullah sama-sama dan bareng-bareng barakallahu fikum bersama mereka rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian tidak eh, tidak dalam waktu yang sangat panjang dari pergantiannya menduduki kursi Syekhuna Mukbir rahimahullah muncul fitnah yang sangat dahsyat fitnah al-hajawra fitnah yang sangat menakutkan tidak ada seorang ulama pun kecuali ahlu sunnah wal jamaah kecuali barakallahu fikum di bawah kakinya Yahya Al-Hajuri. Habis dicela dan dicaci maki. Tidak sampai ulamanya bahkan di antara sahabat dia mencela dan mencaci maki rahiman wa rahimakumullah Jangan menyangka bahwa Abdul Hasan Al-Ma'ribi pertama kali muncul dengan kesesatannya tidak punya murid di Indonesia. Banyak barakallahu fikum. Namun ke Abul Hasan ini banyak ke arah sururiyin barakallahu fikum. Murid-muridnya. Kemudian Al-Hajuri. Tampil para ulama yang ada di Saudi. Membongkar termasuk di dalam Syekh Rabi. Dengan kesabaran yang tinggi melayani, meladeni, menelpon. Yahya Al-Hajuri. Namun tetap rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesatannya dan prinsipnya sampai Syekh Rabi sendiri barakallahu fikum yang dicaci maki dan dicelanya. Nauzubillahi min dzalik. Coba lihat perubahan yang begitu cepat barakallahu fikum. Di mana letak perubahan itu? Dan siapa yang mengawali perubahan itu? Diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita digemparkan dengan ujian yang menimpa Ahlus sunnah di Yaman secara khusus. Dan ahlu sunnah di seluruh dunia. Kenapa saya mengatakan seluruh dunia? Karena levelnya level ulama. Barakallahu fikum. Muhammad al-Imam dan Abdurrahman al-Adami. Hafidhani wa hafizakumullahu jami'an. Sekarang barakallahu fikum. Dulu kita tidak menyangka Bagaimana tegasnya dia berbicara barakallahu fikum. Begitu juga Abdurrahman Al-Adani kita tidak menyangka sedemikian jauh barakallahu fikum. Sekali lagi mereka-mereka ini adalah pemegang wasiat Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Tempat mengembalikan. Namun wasiat itu bukan jaminan. Wasiat itu bukan lambang keistiqomahan namun hati itu ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Allah membolak dan membaliknya. Sesuai dengan kehendaknya. Barakallahu fikum. Siapa yang berbicara? Tentang Asyik Muhammad Al-Imam, Asyik Abdurrahman Al-Adani. Siapa yang berbicara? Mereka yang masih istiqamah di atas manhajul haqqi barakallahu fikum berbicara tegas tentang mereka rahimani wa rahimakumullah. Percayakah Anda? Atau Anda masih ragu-ragu? Atau kemudian Anda barakallahu fikum menyalahkan ulama-ulama yang fiqat yang telah mengeluarkan kita dari berbagai macam fitnah? Masihkah Anda ragu pada mereka? Masihkah Anda mengedepankan diri Anda? Mengedepankan ilmunya Anda? mengedepankan pengetahuannya Anda, mengedepankan gurunya Anda dari data ulama-ulama yang telah bersejarah memberikan ke jalan keluar bagi umat ini dari berbagai macam fitan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Munculnya Syekh Muhammad Al-Imam dan Syekh Abdurrahman Al-Adan bukan hanya fitnah yang menimpa di negeri Yaman semata barakallahu fikum namun fitnah menimpa di seluruh dunia. Syekhuna Mukbir rahimahullah ta'ala mengatakan. Al-fitnatu tukhriju rijalan. Fitnah itu akan mengeluarkan rijal. Para tokoh-tokoh di atas dakwah ilallah jalla subhanahu wa ta'ala. Fawallahi. Kalau sekiranya di masa Abu Hasan Al-Ma'ridi dengan fitnahnya. Kita tidak kembali kepada kibar ulama. ulama ul kibar. Maka kita akan binasa setelah datang fitnahnya Al-Hajuri. Setelah fitnahnya uh, munculnya Ja'far Umar Talib. Kita tidak mungkin akan bisa melepaskan diri kita. Karena kita tidak mampu. Kita ini orang buta. Barakallahu fikum. Kita ini orang yang lemah ilmu dan ibadahnya lemah ketakwaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka para ulama yang membantu umat ini. Untuk selamat barakallahu fikum. Apakah masih anda tidak percaya kepada mereka? Dengan perjuangan besar menyelamatkan umat ini. Atau anda berani mencela para ulama tersebut. Anda adalah ahlul bid'ah barakallahu fikum. Kalau sampai Anda mencela ulama yang telah berjuang dari awal sampai-sampai siapa yang mengatakan seolah-olah hidupnya Syekh Rabi itu adalah untuk membela agama Allah Jalla wa yang berucap demikian adalah Abdurrahman Syekh Abdurrahman Al-Adani ketika bertemu dan berjumpa dengan Syekh Rabi tapi sekarang tidak punya nilai namun apa akibatnya rahimani wa rahimakumullah? Akan menelan pahitnya sendiri. Barakallahu fikum. Dan menelan pahitnya al mutaasibun Orang-orang yang fanatik dan asobiyah dengannya rahimani wa rahimakumullah. Disinilah dia langkah. Bisa saat engkau tidak percaya kepada alimmu, nanti akan terjadi peristiwa besar lagi mereka tampil di depan untuk sayang dan cinta, kita tidak akan lagi mempercayakan dia. Kita bergabung bersama mereka-mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ini merupakan akibat dari ulah kita sendiri. Kita bodoh namun menampilkan diri seorang orang berilmu. Seolah-olah orang hebat. Orang barakallah hukum bisa berbicara tentang agama. Ya, ketika para ulama berbicara maka sabarkan. Kalau anda itu barakallahu fikum orang yang berilmu, anda akan diam sesaat mengkaji dan mendalami. Setelah itu anda akan menemukannya dengan sebenar-benarnya. Namun bila hawa nafsu itu telah bermain, siapapun yang akan turun nanti. Yang menggantikan Sohrobi mungkin meninggal dunia diganti oleh alim yang lain. Berbicara tentang ini, akibat dosa Anda pertama, tidak kembali kepada kibar ulama, ingin mencari barokah di dalam beragama, Anda akan terjungkir balik lagi barakallahu fikum. Anda tidak akan kembali kepada mereka. Itulah hukuman kepada Anda di saat Anda meremehkan kibar ulama yang mengerti barakallahu fikum persoalan da'awiyah yang mereka sayang terhadap kaum muslimin, sayang terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Anda akan bertemu dengan kerugian barakallahu fikum. Dulu fitnah yang menimpa kita di Indonesia ini. Salah seorang ustaz dibicarakan oleh zakal alim. Kita tidak menerima. Sekarang mereka berbicara tentang ulama yang ada di Yaman dengan paham dan pemikiran yang berbahaya, Anda juga tidak akan percaya. Anda akan kemudian lari ke sana kemari. Itulah akibat barakallahu fikum. Anda rahimani wa rahimakumullah tidak bisa memetik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan di dalam beragama itu bersama kibar ulama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anda tidak mendapatkan barokah barakallahu fikum. Anda memiliki mulut yang lantang mencela alim tersebut, menjatuhkan martabatnya padahal Anda itu siapa? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anda menjatuhkan mereka-mereka yang ikut kepada kibar ulama. Anda itu siapa ya aku? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, saya menggambarkan dari perjalanan ulama-ulama besar yang kita selamat dari fitnahnya. Semestinya Anda belajar bahwa ini merupakan barakallahu fikum mara bahaya di saat Anda meninggalkan akabir ulama al barakatu ma'a akabirikum keberkahan itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama kibar barakallahu fikum ulama rahimani wa rahimakumullah sampai kita ke hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa yang menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu cepat yang tadinya dia sebagai alim pembela sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam sepengetahuannya kita ternyata tiba-tiba berbalik barakallahu fikum. Hati rahimani wa rahimakumullah. Hati kita ini di, ada di antara dua jemari dari jemari Allah Jalla Subhanahu. Sehingga cukup bagi engkau untuk mengatakan orangnya salah dan keliru. Di saat engkau disuruh meninggalkan kibar ulama. Salah dan keliru bisa engkau diajak untuk membicarakan dan mencela barakallahu fikum. Orang-orang yang berjalan bersama kibar ulama. Cukup ya ahli Kalau kita enggak punya ilmu, cukup sudah. Sebagai bukti bahwa orang ini enggak benar langkahnya. Belum lagi kita saksikan dalam perjalanan dakwah ke ilallah Jalla Subhanahu. Agama ini mengajar kita untuk melihat siapa guru kita barakallahu fikum. Karena sudah kita dididik, tidak kembali kepada ulama ul kibar. Kita berusaha melenceng mencari pembela syekh yang akan membela kita, yang akan duduk bersama kita. Mencari barakallahu fikum dapat. Dari mana dapatnya? Dari mana beritanya? Kalau ikhwanun ahlus sunnatu wal jamaah setiap daurat yang ada di Indonesia mengundang ulama itu. Semuanya mencari bimbingan kepada kibar ulama. Siapa yang akan diundang di Indonesia? Usaha ikhwanuna untuk menjaga istiqomahan di atas manhajul haqqi. Hafidhani wa hafidhakumullah. Engkau meninggalkan ulama ul-kibar. Lalu engkau barakallahu fikum mencari sendiri. Ketemu setelah itu apa yang terjadi? Apa yang menimpa engkau rahimani wa rahimakumullah? Apakah dia akan menumbuhkan kepercayaanmu lagi? Dan dia akan membimbingmu untuk kembalikan kepada ulama kibar. La abadan. Dia tampil seolah-olah ulama kibar. Termasuk di dalamnya. Sang fatin faktan. Yang memfitnah dakwah salafiyah di Indonesia yang bernama Abdul Hadi Al-Humairi rahimani wa rahimahumullah. Fatan barakallahu fikum. Sampai Syekhuna Rabi mengatakan, hajru, peringatkan umat daripadanya. Coba antum bayangkan. Barakallahu fikum. Sampai-sampai teman dekatnya sendiri yang belajar di Syekh Wasiullah. Ana nasahtu. Saya sudah ingatkan Abdul Hadi Al-Umairi ini. Saya nasihatkan, saya nasihatkan. Agar jangan masuk dalam perkara. Perkara ini lebih besar dari dirinya. Lebih besar dari ilmunya. Barakallahu fi. Sudah diingatkan sama temannya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ma'asyiral ikhwah. Ngeri ujian dan fitnah itu. Kalau sampai kita keliru mengembalikannya. Mereka yang berjasa besar di dalam dakwah salafiyah di seluruh dunia ini kita meninggalkannya, kita mencelanya, kita kemudian mencemoohnya. Dia bukan nabi kok, dia bukan rasul, ucapannya bukan wahyu. Ittaqillah. Bertakwalah engkau wahai saudaraku. Engkau mengatakan dia bukan nabi. Barakallahu fikum. Benar ucapanmu. Dia bukan nabi. Kalau sampai engkau mengatakan dia adalah Nabi, anda akan menjadi kafir kepada Allah Jalla Subhanahu. Satu. Ucapanmu dia bukan Nabi. Kenapa kalimat ini keluar? Di saat bimbingan mereka itu datang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kenapa? Kenapa kalimat ini keluar? saat barakallahu fikum sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Mungkin yang dibicarakan dirimu. Atau mungkin yang dibicarakan yang ditokohkan olehmu. Kenapa kalimat ini keluar? Barakallahu fikum. Mada turidu ya Abdullah. Apa yang kau inginkan dengan kalimat ini keluar? Dia bukan Nabi. Barakallahu fikum. Coba kembali kepada nas Al-Quran bagaimana Allah Jalla wa'ala mengamanatkan syariatnya kepada warasatul anbiya Kepada para ulama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika engkau, barakallahu fikum, yang tidak terkait dengan diri engkau, tidak terkait dengan kampung engkau, tidak terkait dengan guru engkau, engkau menerima bimbingannya. Ketika engkau dibimbing yang terkait dengan dirimu, keselamatan di negerimu, engkau tidak menerima. Bahkan engkau mengatakan ucapannya bukan dia bukan nabi rahiman wa Rahimahumullah. Kenapa kalimat ini keluar di saat bimbingannya itu datang? Kenapa? Karena bimbingannya tidak sesuai dengan kemauanmu. Tidak sesuai dengan perasaanmu. Tidak sesuai dengan pengetahuanmu yang cacat ini hingga engkau kemudian menebarkan bahwa dia bukan nabi barakallahu fikum. Semestinya Anda membimbing. Kalau Anda dai ahlus sunnah wal jamaah, Anda membimbing bahwa bila bimbingan ulama itu sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, kita wajib untuk menerima ucapannya karena itu adalah hak. Barakallahu fikum. Sekali lagi, semestinya kita harus membimbing umat kita ini. Kalau ucapan para ulama itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kenyataan, berarti ini adalah hak. Anda wajib untuk menerimanya Barakallah fikum. kalau Anda mengetahuinya adalah menyelisihi kebenaran ucapan sang alim itu, anda haram untuk mengambil sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Anda sendiri nggak tahu ucapannya apa. Anda sendiri nggak sampai ilmunya bagaimana. Sudah menangkal dan menolak ucapan dan bimbingan ulama kibar. Bukankah Anda ini melangkah dengan kejahilan dan kebodohan barakallahu fikum? Jawabannya iya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi saya mengingatkan segenap ikhwani kita akan diuji oleh Allah Jalla Subhanahu sampai akhir hayat kita di atas dakwah ini. Kalau sekarang kita gagal tidak berpegang dengan wasiat Allah Jalla wa ala dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan dakwah ini berjalan bersama kibar ulama anda akan terjungkir balik barakallahu fikum di atas fitnah dan di atas fitnah. Anda akan terjungkir balik rahimani wa rahimakumullah. Cukup untuk kita mengerti orang ini enggak benar langkah dan jalannya. Bisa dia menjauhkan kita dari bimbingan kibar ulama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-barakatu akabirikum Keberkahan itu bersama kibar ulama hafizani wa hafizakumullah Saya sudah menyebutkan sebuah sejarah tentang bagaimanakah mereka telah menyelamatkan di awal-awal dakwah salafiyah di Indonesia ini. Kita selamat dari fitnah sururiyin, fitnah turasiyin, mereka ulama yang membimbing kita. Yang membimbing kita sekarang ini terhadap fitnah di Indonesia ke Fitnah di negeri Yaman, Barakallah Fikum. Mereka masih hidup. Mereka bersama kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka saya mengingat Barakallahu Fikum. Ucapan Hudhaifah ibn Yaman. Inna Balala tahakku Balala An ta'rifa ma kunta tuntir wa antum kirama kunta ta'rif. Kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan. Engkau menjadikan ilmu apa yang dulunya engkau ingkari. Dan engkau ingkari apa yang dulunya anda ketahui. Anda ingkari sekarang. Dulu anda tahu bahwa dia pejuang dan pembela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia istiqamah di atasnya sebelum kita mengenal dakwah salafiyah, mereka imam di atas dakwah ini. Barakallahu fi Ketika Anda selamat dari fitnah awal dakwah, dari turafiyin, dari sururiyin, karena engkau berjalan dengan barisan mereka, sekarang Anda kemudian mulai tidak percaya lagi barakallahu fi Anda akan menemukan anda tidak bisa menemukan barokah rahimani wa rahimakumullah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu barakallahu fi kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersama kibar ulama hafizani wa hafizakumullah. Ma'asyiral ikhwah. Sekali lagi barakallahu fikum terjadinya perubahan pada diri seseorang karena perubahan di dalam hatinya pertama kali rahimani wa rahimakumullah dan terjadinya perubahan yang sangat drastik di tangan Allah Jalla wa ala. Allah yang membalikkan sesuai dengan kehendaknya. Allah yang membolak membalikkan sesuai dengan kemauannya. Dan bila Allah menyesatkan kita. Dulu kita mengerti, sekarang kita ingkari. Dulu kita ingkari, sekarang kita jadikan ilmu. Barakallahu fikum. Panutan dan patokan di dalam kita bermanhaj. Maka inilah dia kesesatan yang sesungguhnya. Nas'alullah assalamatul afiyah. Jangan mengkambing-hitamkan orang lain. Namun kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Bila terjadi kesesatan pada diri kita, kitalah yang telah memilihnya dan kita pula yang telah menginginkannya. Qala wa fil qalbi lammatul malik wa lammatul syaitan. Dan di dalam hati kita ini ada lama, lama itu hammah. Keinginan malaikat dan juga lama, ya keinginan barakallahu fikum asyaitan hammah. Bagaimana maksudnya? Mari kita dengarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajat Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن للشيطان لما تبني بابن آدم وللملك لما فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya syaitan itu memiliki lama memasukkan bisikan kemauan dan keinginannya kepada anak Adam. Demikian juga malaikat memiliki lama membimbing, membisikkan, memberitahukan. Adapun bisikan syaitan itu adalah fa'i'adun bisyarat janji-janji kejelekan watak ribun bil haqqi dan mendustakan kebenaran. Adapun yang datang dari malaikat fa'i'adun bil khair janji kepada kebaikan dan juga pembenaran terhadap kebenaran. Barang siapa yang mengetahui bahwa pada dirinya itu dia terdorong kepada kebaikan dan membenarkan al-haq yang datang. Ketahuilah bahwa itu semata-mata datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Hendaklah dia memuji Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Beliau mengingatkan. Maka syaitan itu mengajak dan menjanjikan kejelekan dan dia menanamkan pada diri atau hati kita untuk mendustakan kebenaran. Malaikat menjanjikan kepada kita al-khair, kebaikan. Dan menanamkan jiwa tasbih, pembenaran terhadap kebenaran itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengingatkan, bila engkau menemukan pada diri engkau, memperoleh kebaikan dan membenarkan al-haq, ketahuilah bahwa itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menemukan selainnya, loh kok sampai kita dekat dengan kejelekan? Orang yang berjalan di atas kebenaran kok malah kita musuhi? Kita celah, kita bicarakan. Barakallahu fikum. Kita fitnah di sana sini. Seorang pendusta. Kita fitnah di sana sini. Barakallahu fikum. Sementara kita itu dekat dengan semua orang yang menyelisihi manhaj. Bergabung. Sementara orang yang tulus ikhlas berusaha menjaga manhajnya, menjaga dirinya di atas al-haq, Anda lihat dia, kok hadisnya. kok nggak tahu barakallahu fikum. Namanya ya apa namanya? kasihan, nggak tahu belas kasihan. Anda miring memandang saudara Anda yang berusaha di atas al-haq berjalan. Sementara Anda gabung ke sana kemari barakallahu fi. Ini namanya syar. Ini namanya kejahatan. Dan ini namanya kejelekan rahimani wa rahimakumullah Bila muncul pada diri kita hendaklah kita segera ta'awud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan ar-rajim kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah syaitan itu menjanjikan kepada kalian kepakiran. memerintahkan kepada kalian kekejian dan Allah Jalla wa menjanjikan pengampunan dan karunia-Nya dan Allah Maha Luas eh, wasi'un alim Allah Jalla wa ala Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui kata Allah Jalla wa ala di dalam Al-Qur'an Al-Karim Ingat barakallahu fikum pada hati kita ini ada lamah tadi ketika melenceng dari jalur al-haq Lalu kemudian tolak ukur kita berbeda. Ini kita sanjung, kita puji. Kita tahu dia salah. Bukan di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kita sanjung, kita puji, kita dekati. Sementara orang yang benar-benar istiqomah Berusaha berjalan bersama ahlul haq. Di atas al-haq. Anda lihat dengan mata sebelah. Anda barakallahu fikum tidak suka padanya. Anda benci barakallahu fikum padanya. Lain berpertemuan Anda dengan dia barakallahu fikum. Maka ini termasuk lama saya pin yang sudah masuk pada diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Anda menyanjung orang yang salah dan disalahkan. Lalu Anda barakallahu fikum menjelekkan Orang-orang yang Anda sendiri nggak paham, nggak pernah bertemu, cuma dapat cerita saja. Belum Anda ngerti tentangnya. Dia orangnya berdusta, orang tidak pernah mengerti orangnya berdusta, cuma Anda mendengar, Anda sebarluaskan ya akhi. Ittaqillah. Yang cinta tersebarnya fahisyah, kejelekan di tengah orang-orang yang beriman, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang fikulubihim maradun. Di dalam hati mereka penyakit. Barakallahu fikum. Subhanallah ya ikhwan. Saya tidak menyangka. Barakallahu fikum. kalau da'watus salafiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diuji sedemikian rupa besarnya barakallahu fikum. Dan akan datang ujian yang lebih dahsyat lagi. Kita diuji dalam dakwah ini dengan satu lolos, lulus. Belum tentu pada ujian yang kedua. Kalau sampai pada ujian pertama kita tidak lulus, jangan berharap Anda akan lulus pada ujian yang berikutnya. Pertama, Anda lulus Kedua, Anda lulus. Ketiga, Anda tidak lulus. Barakallahu fikum. Jangan sampai ujian keempat, kelima ke atas. Anda akan bisa lulus. Kalau tidak segera mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Sambaran kesesatan itu sangat menakutkan dan mengerikan barakallahu fikum. Bila ada seseorang sudah terkapar di atas kesesatan, berat baginya untuk kemudian bisa kembali Apalagi yang tersesat ini, tersesatnya di atas ilmu rahimani wa Beda. Seseorang yang tersesat itu di atas kebodohan. Dia sama sekali tidak paham. Lebih gampang dan mudah baginya untuk kembali kepada al-haq. Namun berbeda dengan orang yang sudah mengerti dan berilmu. Jatuh di dalam kesesatan berat untuk kembali kepada Al-Haq Barakallahu Fikum. Kurang apa sekarang? Asyik Muhammad Al-Imam sudah menemukan akibat dari perbuatannya dan fatwanya dan juga akibat daripada wasikohnya. Perjanjian yang ditangani, tanda tangani olehnya. Tinggal menunggu waktunya. Barakallahu fikum. Sangat menakutkan apa yang menjadikan dia berat kemudian untuk mencabut wasiqahnya itu. Sekali lagi barakallahu ikum. Itulah dia hidayah rahiman wa rahiman kumullah Itulah hidayah rahiman wa kumullah. Allah yang mencabut hidayah itu dari siapa yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Coba lihat perjalanan mereka-mereka yang tersesat di atas ilmu berat baginya untuk kembali lagi rahiman wa rahimakumullahu jami'an itulah yang menakutkan itulah yang mengerikan barakallahu fikum maka di saat kemudian tiga masjid miliknya Syiah Rafidah dihancurkan rahimani wa rahimakumullah apa kata Muhammad al-Imam? Tampil memberikan pembelaan terhadap kehancuran masjid tersebut. Syekh Muhammad bin Rabi hafizahullah ta'ala. Syekh Muhammad, putranya Syekh Rabi, mengingatkan, Barakallahu fikum, tentang bagaimanakah kejahatan Muhammad al-Imam yang membela kehancuran masjid Syiah Rafidah. Padahal masjid Syiah Rafidah itu awar lebih berbahaya dari masjid dirar rahimani wa rahimakumullah jamin. Disanjung, dipuji, disalahkan barakallahu fikum. Kaum muslimin yang melakukan pengeboman terhadap masjid Syiah Rafidah tersebut. Coba antum perhatikan. Langkah dan akibat rahimani wa rahimakumullah. Apakah kalau dia rujuk meninggalkan tempat itu bergabung bersama ahlus sunnah wal jamaah akan rendah nilainya akan diinjak-injak la abadan akan diangkat dan disanjung oleh ulama sunnah oleh ahlus sunnah wal jamaah di seluruh dunia namun itulah hidayah bila tercabut barakallahu fikum apalagi tercabutnya hidayah itu di atas ilmu sulit seseorang untuk bisa kembali Rahman wa rahimakumullah Sekarang apa yang menimpa? Ketika pemerintah Aden, eh, pemerintah Yaman, bukan pemerintah Aden, pemerintah Yaman memerintahkan untuk keluar berjihad melawan kaum Houthi. Syekh Rahman Al-Adani mempatwakan Barakallahu Fikum. Untuk kemudian tetap tinggal karena ini urusannya adalah daerah negeri kepentingan individu. Subhanallah. Ulama dari Arab Saudi. Semuanya berbicara tentang jihad di jalan Allah Jalla Subhanahu. Sampai kemudian pemerintah Saudi yang disanjung oleh ulama us-sunnah tentang keberaniannya sekarang barakallahu fikum. Memfatwakan Raja Salman Hafizahullah Ta'ala. Memfatwakan untuk kemudian memerangi kaum Syiah, maka segera pasukan tauhid ahlu tauhid. Para ulama kalau menyebutkan pasukan ini mengatakan pasukan ahlu tauhid menggempur barakallahu fikum. Saudi menerbangkan seratus pesawat tempurnya, mengirim pasukan seribu seratus lima puluh ribu pasukan barakallahu fikum. Kemudian Mesir kemudian Yordan, kemudian apa? Maroko, Sudan, yang dekat lagi Emirat, semuanya bersatu bersama Saudi Arabia menghancurkan barakallahu fikum kawasmusyiun. Mereka para ulama berfatwa untuk segera barakallahu fikum berjihad bersama pemerintah Yaman yang mengeluarkan ya seruan kepada rakyatnya berjihad di jalan Allah Jalla Subhanahu. Apa akibat dari fatwa itu? Yang mereka kemudian tidak menerima bimbingan para ulama, tidak keluar, mereka akan berdosa rahimani wa rahimakumullah Maka sekali lagi, keberkahan itu bisa kita berjalan bersama ulama ul kibar Inna sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama kibar ulama hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ujian besar ini akan terulang lagi di masa yang akan datang. Kalau sekarang kita masih meragukan ulama-ulama kita yang berjuang membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelamatkan kaum muslimin, salafiyin. Anda menyangka ujian yang akan datang, Anda akan berbalik menjadi lulus. La abadan. Kecuali engkau kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Jika engkau mengajak seseorang untuk lari dari bimbingan kibar ulama, Anda asing, Anda berdosa ya akhi. Anda barakallahu fikum berdosa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena Anda mengajak umat ini menuju kesesatan barakallahu fikum. Taubat ilallah jalla subhanahu. Sebelum ajal kita menjemput barakallahu fikum. Segera engkau bertaubat kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kala beliau masih mengingatkan. Wal qalbu mu'arradun lil fitani hati kita ini selalu berhadapan dengan fitnah-fitnah. Kama ja'a fil hadis inda Muslim sebagaimana datang dalam hadis riwayat Imam Muslim an Rib'i an Hudzaifah qala Rib'i Hiras bercerita dari Hudzaifah ibn Yaman kunna inda Umar فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن kami berkata ketika kami berada di sisi Umar Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan siapa di antara kalian yang telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang fitnah Faqala qawmun. kaum yang ada di majlis Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan nahnu sami'nahu kami telah mendengarnya faqala Umar mengatakan la'allakum ta'nauna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi Jangan-jangan kata Umar radhiyallahu taala an yang kalian maksudkan itu adalah fitnah seseorang di tengah keluarganya, tetangganya, ujian dan cobaan. Ya, terjadi barakallahu fikum kesalahpahaman antara sang suami dan sang istri. Muncul atau terjadi perang mulut, muncul ketidakbaikan hubungan antara keduanya Jangan-jangan ini yang kalian maksudkan tentang fitnahnya. Kalau aja para sahabat Nabi mengatakan yang hadir di majlisnya Umar mengatakan iya itu yang kami maksudkan. Kami telah mendengar Rasulullah berbicara tentang fitnah yang terjadi di keluarga. Kala kata Umar ibn Khattab, tilka tukafiru salatu wasiyamu siyamu fitnah yang menimpa di keluarga itu akan dihapuskan oleh sholat, puasa, dan sodakah. Dengarkan Umar Ibn Khattab mengatakan, Adapun fitnah yang menimpa di tengah keluarga kita cekcok karena persoalan kecil garam. Cekcok karena persoalan anak kita. Cekcok pokoknya sudah barakallahu fikum. Semuanya jadi bahan cekcok di tengah keluarga kita. Kurang ini, kurang itu. Pokoknya sudah. Kenapa barakallahu fikum? Syaitan yang bermain. Sangat pada hubungan suami istri. Oleh karena itu dari majlis ini, saya mengingatkan kepada segenap akhwati dan al-aba. Barakallahu fikum. Yang saya ingatkan adalah di sana ada orang yang merekam apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Itulah dia putra dan putri kita yang akan merekam peristiwa demi peristiwa yang terjadi di rumah itu. Maka engkau sebagai seorang suami engkau hidup bersama seorang makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, Itulah wanita barakallah kita. Itulah wanita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Berarti tugas engkau wahai suami adalah bukan semata menikmati kebengkokan, enggak. Tetapi tugas engkau adalah meluruskan yang bengkok itu. Ini tugas dari Allah Jalla Subhanahu. Meluruskan yang bengkok barakallahu fikum. Engkau tidak mungkin melakukannya kecuali dengan ilmu agama. Ingat, kalau engkau memaksakannya pula, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kasar tahu, takut engkau akan mematahkannya. Berarti sang suami di perintahkan untuk menjadi orang yang paling lembut. Mau keras-keras meluruskan, khawatir patah. Enggak dilus-lus, enggak diluruskan, terus bengkok terbatalahkan. Berarti kita sebagai seorang suami dituntut untuk berilmu barakallahu fikum tentang agama Allah Jalla wa'ala. Bila kita melakukan pelurusan, meluruskannya barakallahu fikum dengan ilmu. Hingga nanti jelas kalau ternyata kita sudah berusaha meluruskan dengan ilmu, dia terus merasa bengkok, dia terus menuju kebengkokan berarti kita angkat tangan. Kita tidak sanggup meluruskan yang bengkok ini. Barakallahu fiqh. Ya sudahlah. Kembali kepada keluargamu. dan begitu. Kami tidak sanggup. Barakallahu fiqh. Ini kalau suaminya punya jiwa pertanggungjawaban dunia akhirat. Tapi kalau suami yang gak punya nilai pertanggungjawaban dunia akhirat, itu ya sudahlah yang penting nikmati yang bengkok. Sudah selesai. Barakallahu fikum. Jangan sampai. Ya. pertanggung jawaban dunia dan akhirat. Maka ingat. Istri kita itu bukan wanita-wanita surga yang menemani kita lalu tidak akan bersalah. Jangan. Dan jangan sekali-kali Kekeliruan dan kesalahannya menyebabkan engkau menghinakan wanita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau tidak suka satu perilakunya, engkau akan suka dari pintu yang lain. Jangan hinakan wanita itu bila melakukan kekeliruan dan kesalahan. Maka lelaki yang baik, suami yang baik, yaitu barakallahu fikum bila menemukan istrinya salah dan keliru, dia tidak menginjak-injaknya, dia tidak merendahkannya, dia tidak menghabisinya dengan kekeliruan dan kesalahan yang dimiliki. Demikian juga sebaliknya. Melalui majlis ini saya mengingatkan kepada kaum wanita bahwa kewajiban atas suami itu sangat-sangat besar sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya melihat neraka kebanyakan penghuninya itu dari kaum wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mereka kaum wanita menjadi penghuni neraka. Apakah karena kufurnya dia kepada Allah? Jawabannya tidak karena jelek hubungan dan pergaulan bersama suaminya. Itu contohnya. Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu, kalau engkau telah berbuat baik padanya sepanjang tahun, lalu melihat dari engkau kurang menghapuskan bertahun-tahun engkau berbuat baik dengan satu kali kekurangan itu dia mengatakan maro aitu minkal khairu Saya enggak pernah melihatmu berbuat baik. Marah barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya menunjukkan besarnya hak suami barakallahu fikum. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seorang wanita melihat nanah darah keluar dari luka suaminya, lalu dia menjilatnya, dan nanah keluar dari hidungnya, lalu dia menjilatnya, maka dia belum menunaikan hak suaminya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan, suamimu itu adalah surgamu dan suamimu itu adalah nerakamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum. Saya mengingatkan kepada kaum wanita atau ummahat untuk saling bahu membahu fi ta'atillah azza wa jalla dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saling tolong menolong barakallahu fikum. Engkau wahai kaum wanita tidak berhak untuk engkau marah, memukul suamimu, mencaci maki, mencela mereka, membuka aibnya. Anda telah berbuat nusyuz. Anda telah berbuat penyimpangan dan penyelewengan barakallahu fikum. Anda telah berbuat dosa dengan itu maka suamimu itu juga bukan malaikat yang diturunkan untuk menemanimu. Dia juga manusia biasa. Engkau akan menemukan kekurangan pada dirinya. Maka jadilah engkau pendamping yang terbaik untuk kemudian melengkapi kekurangan dan juga barakallahu fikum meluruskan apabila pada suami kita itu ada kebengkokan barakallahu maka oleh karena itu dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai para pemuda yang belum menikah pilih yang beragama untuk meringankan pertanggungjawaban kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Pilih yang beragama barakallahu fikum. Lihat agamanya, wanita tersebut. Bukan berarti engkau kemudian menyepelekan masalah kecantikan. Jangan. Ya. Barakallahu fikum. Jangan sepelekan masalah kecantikan. Namun engkau melihat paling ujungnya adalah terkait dengan persoalan agamanya. Anda melihat bagaimana cantiknya. Untuk menghibur kita barakallahu fikum kaum lelaki. Tapi ingat, dari semuanya itu yang dikedepankan adalah agamanya. Karena kalau sampai agamanya itu rusak, dia akan menyebabkan kerusakan diri kita bila kita tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan. Maka demikian juga baik kaum wanita, jual mahal juga. Saya nggak kepingin orang gagah tapi agamanya nggak benar dia jangan. Iya, apa astagfirullah. Saya kepingin sama orang jaga, kaya, ya, punya motor, punya mobil, punya ini, punya itu, tidak memandang agamanya. Anda salah, wahai wanita. Anda keliru. Kalau Anda tahu diri Anda, Anda itu tercipta dari tulang yang paling bengkok. Anda butuh ada yang meluruskan. Ini kalau engkau punya ilmu. Tetapi kalau cuma engkau menikmati kesenangan dunia semata, Anda tidak mempedulikannya lagi. Masalah dirimu yang bengkok, masalah suamimu yang sudah jelek, akhlaknya, adabnya, agamanya, engkau tidak akan mempedulikannya lagi. Maka wahai ahli sunnah wal jamaah, Amanat hidup ini adalah besar barakallahu fikum. Amanat hidup ini adalah besar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak amanat yang telah diberikan. Kita ingin keluar membawa amanat ini menjadi orang yang berhasil menuju Allah Jalla Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan hal ini tentu kita sama-sama tidak ada namanya keluarga tanpa problem. Tiba-tiba suami istrinya, teriak istrinya. Kenapa? Dipukul sama suaminya. Nanti sebentar, kok, kok istri suaminya ngamuk-ngamuk, dicela sama istrinya. Terus angka yang menjadi perekam, mendengarkan demikian. Kalau belum sudah menikah, biasa. Kalau yang belum menikah, Kok begini ya? Suami istri. Tempur setiap hari. Tempur setiap saat. Ya, jangan. Lalu kemudian ya mematahkan semangat engkau ingin berkeluarga. Merupakan sunnatullah. Yang namanya hidup antara suami dan istri itu mesti ada problematikanya. Tapi bila engkau berilmu, engkau akan menjadikan semuanya menjadi lapangan ta'atullahi jalla subhanahu. Istri engkau suatu ketika kok berpenampilan yang tidak mengasyikkan, marah dan seterusnya. Anda bisa menghiburnya. Tidak kemudian dikuasai oleh saya yakin selalu. Engkau tampil menjadi pendampingnya yang setia. Engkau menghibur, engkau mengelusnya. Jangan sampai ketika istri dikuasai oleh syaitan, pancing syaitannya kita ya saya memancing punya kita jengkel marah bawaannya lah kalau sudah api ketemu api apa sih jadinya Pak Herman api ketemu api lah ya jelas dong meledak rumah itu tetapi kalau api ketemu dengan air bagaimana hasilnya Hah? Pak Dusun kalau api ketemu air akan padamkan. Enak. Eh, ya. Dengan bahasa-bahasa dialog-dialog yang indah menghibur dia. Jangan sampai istri kita melihat kesal karena anak kita bukan karena kita. Tapi karena kita melihat, loh kok wajahnya jelek sama kita ya. Tampil padahal dia itu kesal sama anaknya. Suaminya kesal sama istrinya Istrinya nggak nerima diperlakukan demikian. Jadilah Irak dan Iran. Tadi kita dengar istrinya teriak, oh kena tendangan suaminya. Suaminya teriak-teriak, kenapa? Istrinya kesurupan. Misalkan, maksudnya marah. ia mencela dan mencaci maki. Barakallahu fikum. Para penonton yang budiman harus memahami itulah sunnatullah jalla subhanahu mesti ada barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita sama-sama belajar. Kita tidak bisa membimbing istri kita. Kita ajak pada tempat yang dia bisa belajar. Mengkaji agama Allah Jalla Subhanah. Bimbingan orang yang berakhlak. Bimbingan dari seorang guru barakallahu fikum yang beradab. Yang menjaga diri kita rahimani wa rahimakumullah itu sesungguhnya barakallahu fikum. Ya, saya mengingatkan demikian karena kita sama-sama menjalani hidup ini. Negeri dunia ini adalah negeri ujian. Jangan bermimpi kemudian ketika engkau seorang diri asik kan, belum nikah enggak tengkar-tengkar. Anda menyangka Anda tidak diuji, tetap Anda akan diuji. Barakallahu fikum maka kita berusaha dengan ilmu agama mengeluarkan diri kita dari ujian dan cobaan menjadi orang yang lulus barakallahu fikum. Kita baca hadisnya rahimani wa rahimakumullah. Ketika mendengar Umar mendengar bahwa ada dari kaum yang duduk di majlis beliau mengerti tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah, Jangan-jangan kata Umar radhiyallahu taala an yang kalian maksudkan itu adalah fitnah di rumah tangga. Kata Umar, kalau fitnah di rumah tangga ini bisa diselesaikan melalui nilai solat, dihapuskan melalui nilai puasa, sodakah. Walakin, akan tetapi kata Umar, ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana allati tamuju maujal bahri. Namun yang saya maksudkan kata Umar, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut fitnah tamuju maujal bahar. Kamu artinya bagikan gelombang yang dahsyat. Siapa yang pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang fitnah bagikan gelombang dahsyat. Tidak ada dari kaum itu yang mengatakan amin. Kecuali Hudzaifah. Kala fa'askatal kaumu fakultu ana. Kaum yang hadir di majlisnya Umar Ibn Khattab terdiam. Lalu kata Hudzaifah, saya mengatakan saya berkata, saya. Kala anta lillah abu. Pujian dan sanjungan kepada Hudzaifah ibnu Yaman barakallahu fikum dari lisannya Umar lillahi abu. Ay, eh, ini pujian sanjungan barakallahu fikum. Qala Hudzaifah Lalu mulai Hudzaifah bercerita. Sami'tu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, yaqul. Tu'radul يقول على القلوب كالحصير عودا عودا maka fitnah itu datang menimpa hati kita ini bagikan ikatan ya hasir yaitu tikar udan uda ya jika kemudian dipertemukan antara yang satu demikian terus demikian terjadinya barakallahu fikum Kemudian فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ sauda. Hati yang mana saja yang menyerap fitnah itu, maka akan tertitik pada hatinya titik hitam. Perhatikan baik-baik. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Bila ketika ujian dan fitnah itu datang, lalu diingkari oleh hatinya, maka akan tertitik padanya titik putih. Hatta tasira ala qalbaini. Sehingga di atas fitnah tersebut, hati terbagi menjadi dua Subhanallah. Ala abyad mithlif safa fala tadurruhu fitnatun ma damat samawati wal ardh. Pertama, hati yang putih bersih. Hati yang ini tidak akan dibahayakan, membahayakannya fitnah selama langit dan bumi kokoh tegar wal akhar aswadu murbad dan kalqudi hati yang lain menjadi hitam pekat bagikan gelap yang mudkhiyan yaitu yang tertelungkup ya atasnya jadi bawah bagaimana kemudian kondisi hati yang kedua ini la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru munkara. Dia tidak akan mengingkari yang menyeru kepada yang ma'ruf dan tidak tergerak untuk mengingkari kemungkaran. Illa ma usyiba min hawa kecuali apa yang disedot yang diterima oleh hawa nafsunya barakallahu fikum. Allahu akbar ujian rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Menimpa barakallahu fikum setiap manusia. Setiap harinya selalu ada fitnah. Ya, ujian dari wanita di jalan, ujian barakallahu fikum dunia. Mungkin di rumah tidak ada beras, ya tidak ada minyak goreng, mau minta kepada masnya, masnya nggak ada duitnya, kosong blong, ya, tidak ada duitnya. Ujian barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah ketika kita membutuhkan dunia, datang orang yang menawarkan kepada kita, maukah kita menjadi orang yang selalu menyaring, atau kita mengedepankan hawa nafsu kita barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah Semuanya itu adalah ujian-ujian yang menimpa hati kita ini. Kelulusan ternyata ada pada sikap pertama ketika menghadapi ujian dan cobaan itu. Rahimani wa rahimakumullah. Qala Hudzaifah wa haddathtuhu anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan yushiku an dan wahudithu dan saya telah disampaikan atau telah disampaikan kepada saya bahwa antara dirimu wahai Umar dan di antara fitnah-fitnah itu baban pintu yang tertutup Yusik hampir-hampir pintunya akan pecah. Maksudnya terbuka rahimani wa rahimakumullah. Qala Umar Kata Hudzaifah, saya diberitahukan Ay, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara dirimu wahai Umar dengan dengan fitnah-fitnah itu ada pintunya hampir-hampir pecah pintunya kata Hudzaifah ibnu Yaman apa kata Umar ketika mendengar akasron la aban lak kalau Allah putih, la Allah kana yu'ad. Apa benar-benar rusak hancur pintunya? Atau mungkin cuma terbuka pintunya lalu kembali ditutup. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Kultu kata Huzaifah, la bal yuksa. Tidak, namun pintu itu akan pecah. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط Beliau barakallahu fikum mengatakan, saya diberitakan bahwa pintunya itu adalah seseorang yang terbunuh barakallahu fikum. Siapa yang dimaksud? Pintu dari fitnah itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika terbunuhnya Umar ibn Khattab terjadi kemudian fitnah yang tidak henti-henti terus berlalu barakallahu fikum. Naik masa kekhilafahan Utsman ibnu Affan terjadi fitnah dahsyat sampai kemudian beliau terbunuh. Naik Khalifah Ali ibnu Abi Talib terus demikian maka pintu terhalangi fitnah itu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini tentunya pujian tentang kepribadian Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu barakallahu fikum. Ai satu pelajaran penting bahwa inna minan nasi nasan mafatiha lil khairi wa maghaliqa lil syarr. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari manusia ini ada yang menjadi kunci-kunci untuk membuka kebaikan. Dan ada yang menjadi kunci-kunci untuk menutup kejahatan. Wa wa inna Dan di antara manusia itu ada yang menjadi kunci untuk membuka kejahatan. Dan penutup kebaikan. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini adalah terkait dengan kedudukan ulama di tengah umat. Mereka menjadi kunci-kunci untuk membuka kebaikan dan menjadi penutup barakallahu fikum asyar kejahatan dan kejelekan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati. Kala beliau menjelaskan maknanya aswadu dan syiddatul bayat fitawar al-qus muzkhiya mangkusan aswadu dan yaitu syiddatul bayat fisawat ya syiddah al-bayat fisawat maksudnya putih yang sangat di dalam barakallahu fikum yang hitam tidak ada yang putih kecuali itu artinya terang benderangnya barakallahu fikum Al-Qus mudkhiyan. Maksudnya mangkusan. Al-Qus mudkhiyan artinya mangkus. gelap yang terbalik. Fal-qalbu mahallu taqallubi. Wa mahallu lammatil maliki wa lammatil syaitan. Wa mu'ridun al-fitan. Wa ma'radul fitani. Beliau mengatakan setelah menutup pembahasan ini bahwa hati itu merupakan tempat terjadinya perubahan, tempat keinginan saya malaikat dan syaitan, bahkan hati itu menjadi tempat terjadinya al-fitan. Ma'asyiral ikhwa wal akwati. Saya menutup barakallahu fikum. Sebelum rahimani wa rahimakumullah, saya membaca tanya jawab ada enggak pertanyaannya Ya kalau tidak ada pertanyaan saya langsung tutup barakallahu fikum majlis ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati perjalanan dakwah ila Allah Jalla Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan kita istiqomahan barakallahu fikum bahwa dakwah salafiyah